Dan sebagaimana yang telah diumumkan, insyaallah taala bahwa selama bulan suci Ramadan dars pelajaran ba'da zuhur insyaallah akan diisi oleh Ustaz Abdul Fattah Habibullah taala wa khaira di mana beliau akan membahas dengan satu pembahasan yang sangat penting dan sangat bagus yaitu tentang keutamaan amalan-amalan saleh. Namun sementara waktu beliau berhalangan dan insyaallah taala kita akan mempergunakan kesempatan ini untuk kita saling memberikan nasihat dan dengan menyebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala demikian pula hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan ma'asyar muslimin rahimakumullah as-sa'adah al-abadiyah kebahagiaan yang hakiki yang dirasakan oleh seorang mukmin adalah kebahagiaan yang akan dirasakan oleh mereka ketika mereka akan masuk ke dalam jannah. Adapun kebahagiaan di dunia ini hanyalah sifatnya sementara dan fana cepat ataupun lambat akan segera ditinggalkan. Oleh karena itu diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau ditanya oleh anaknya Ya abatah mata rahah Wahai ayahku kapan seseorang bisa beristirahat dengan tenang. Kata beliau rahimahullah, "Idza dakhala al-jannah adkhalakallahu al-jannata." Yaitu apabila dia telah masuk ke dalam jannah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan engkau ke dalamnya. Perhatikan pada nasihat Al-Imam Ahmad rahimahullah kepada anaknya dan sekaligus memberikan dorongan kepada putranya kepada anak-anaknya bahwa kehidupan dunia merupakan darul ibtila wal imtihan wal ikhtibar kehidupan dunia merupakan kehidupan yang diperuntukkan untuk menguji setiap mukmin, setiap muslim yang mampu beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk senantiasa siap menghadapi berbagai macam penderitaan, keletihan, kecapean ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan ini semuanya berakhir? Ketika seorang telah masuk ke dalam jannah. Oleh karena itu, di dalam hadis yang berat oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu Al Harith bin Rib'i radhiyallahu taala anhu Beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam murra alaihi bi janazah Satu hari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dilewati oleh sebuah jenazah dari kalam para sahabat ataupun yang lainnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan mustarihun atau mustarahun minhu. Ya. Orang tadi bisa jadi adalah orang yang beristirahat atau dia adalah orang yang mana orang lain beristirahat darinya. Qalu kata para sahabat, "Mal mustarihu wa mal mustarihu minhu, al mustarahu minhu." Ya Rasulullah, siapa yang dimaksud dengan orang yang beristirahat dan orang yang beristirahat dari kejahatannya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan al abdul mu'min ya, yastarihu من نصب الدنيا وأداها إلى رحمة الله وأما العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب Adapun seorang mukmin seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka ketika dia meninggal maka dia pun beristirahat dari penderitaan dunia Demikian pula seluruh gangguan yang dialaminya dalam kehidupan dunia dan menuju kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun abdul fajir, seorang hamba yang fajir, yang buruk, yang jahat, yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yastarihu minhu al-ibad wal bilad wasyajar wad dawab makhluk yang lain dari kalangan manusia. Demikian pula kampungnya, pepohonan, tetumbuhan, bahkan binatang yang hidup di atas muka bumi beristirahat dari kejahatan orang yang jahat tadi. Kenapa? Karena sungguhnya bencana dan musibah yang dialami oleh manusia dalam kehidupan dunia tidak terlepas. Itu merupakan akibat ya, dari perbuatan dosa-dosa dan kemaksiatan manusia. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Ya. Bahwa kerusakan demikian pula bencana yang terjadi di tengah lautan demikian pula yang di daratan itu tidak lain disebabkan karena perbuatan jahat dan kemaksiatan manusia. Ya. Sehingga ketika orang yang jahat tadi, orang kafir, fajir, asi, meninggal, maka kota pun menjadi aman. Manusia menjadi aman. Demikian pula tanaman serta hewan-hewan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terbebas dari kejahatan mereka. Wal'iyadu billah. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin rahimakumullah. Seorang hamba, seorang muslim yang senantiasa sholat, menunaikan zakat, berpuasa, berhaji, demikian pula mengamalkan amalan saleh yang lainnya.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 Analahum jannat. Bagi mereka surga tajri min tahtihal anhar yang mengalir di bawahnya anna anhar ya. sungai-sungai. Nah. Maka ketika mereka telah masuk ke dalam jannah, kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa. Setiap kali diberikan buah-buahan di dalam surga sebagai rizki bagi mereka ahli jannah, maka mereka mengatakan, ya, ini sudah diberikan tadi. Ya. Artinya di antara kenikmatan Kebahagiaan yang Allah berikan kepada Ahlu jannah di dalam jannah adalah Allah berikan kepada mereka berbagai macam jenis buah-buahan. Setiap kali diberikan, kata Ahlu jannah, ini sudah diberikan tadi. Ya. bautu bihi mutasyabiha kata Allah. Dan mereka diberikan dengan buah-buahan yang mirip. Ya. Mirip. Kata sebagian ahlu tafsir, ya, seperti yang diriwayatkan dari Abu Aliyah alaihi rahmatullah wa utubihi mutasyabiha buah-buahan yang mirip yang Allah berikan kepada ahlul jannah di dalam jannah yaitu yushbihu ba'duhu ba'da sebagian buah-buahan mirip dengan buah-buahan yang lainnya sebagian ahli tafsir yang lainnya menyebutkan ya, meskipun mirip yakhtalifu ta'muh berbeda-beda rasanya ya. sebagian juga menyebutkan bahwa kemiripan di sini adalah kemiripan dengan buah-buahan di dunia ya dari sisi namanya ada kemiripan sama ya di dunia ada anggur di jannah ada anggur ya di dunia ada apel, di jannah ada apel. Namanya sama. Namun fil jannah atyab. Buah di dalam surga itu lebih enak dan lebih nikmat. Oleh karena itu diriatkan oleh Imam Tabari alaihi rahmatullah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma kata beliau laisa fid dunya Wa mimma fil jannati ila asma. Tidak ada kemiripan antara sesuatu yang ada di dalam dunia dengan yang ada di dalam jannah kecuali sekedar nama saja. Adapun hakikatnya, rasanya kalau itu buah, ya, tentunya di dalam jannah lebih nikmat dan jauh lebih nikmat. Ya. Maka ini, ma'asyar muslimin rahimakumullah, balasannya Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Demikian pula Allah siapkan walahum azwajun mutahharah. Bagi mereka ahli jannah adalah istri-istri yang mutahharah, istri-istri yang suci. Istri-istri yang suci. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Ay mutahharah min al-qadar wal adha suci dari berbagai macam kotoran dan penyakit. Ya. Bahkan diriatkan dari Mujahid bin Jabir alaih rahmatullah kata beliau mutahharah ya minal hayub ya wal ghaid wal baul wal nukham wal buzaq ya, wal mani wal walad bahwa istri-istri wanita-wanita yang Allah siapkan bagi ahli jannah itu bersih dan suci dari haid dari kotoran manusia dari kencing ya dari nukhom dari dahak ya. demikian pula dari ludah bahkan suci dari ya, mani demikian pula suci dari uh, al-walad ya proses melahirkan ya, maka ini yang Allah siapkan pendamping-pendamping dari kalangan para wanita yang Allah siapkan bagi ahlul jannah maka di sini kata para ulama di dalam ayat ini ya terkumpul fiha istama salasah terkumpul padanya empat ataupun tiga hal yang pertama adalah al-mubashir yang kedua adalah al-mubashar dan yang ketiga adalah al-mubashshar bihi. Ya, dalam ayat dalam surah Al-Baqarah yang kita sebutkan tadi wabashiril ladina amanu wa amilus salihat ila akhirih. Ya, terkumpul pada ayat tersebut tiga hal. Yang pertama al-mubashir yang mengkhabarkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-mubashshar yang diberikan khabar berupa berita gembira dari Nabi alaihi salatu wassalam adalah al-mu'minun wal 'amilun as-salihat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh dan ini juga mendorong kita dan memberikan hasungan serta semangat kepada kita semuanya untuk senantiasa menambah keimanan. Ya. Karena iman tidak akan bertambah kecuali dengan ilmu ya, tidak akan bertambah kecuali dengan ilmu. Sehingga dari ayat ini pula memberikan dorongan kita untuk semangat tolabul ilm. Menuntut ilmu. Demikian pula orang-orang yang beramal saleh dan amalan yang saleh tentunya tidak akan dikatakan saleh apabila tidak dibangun di atas ilmu, tidak dibangun di atas iman, di atas keikhlasan, ini al-mubashar, orang-orang yang Allah berikan kabar gembira. Yaitu kaum mukminin dan orang-orang beramal saleh. Dan yang ketiga adalah al-mubashar bihi. Khabar gembiranya, ya. Berita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa berita gembiranya? Al-jannah. Ya, al-jannah Nah, ini yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama juga menyebutkan anna fi hadhihi al-ayah thalathu bisyarat. Thalatha bisyarat. Bahwa di dalam ayat ini terkandung ada tiga kabar gembira. Ya, tiga kabar gembira. Yang pertama adalah al-bisyarah lil badan al bisyarah lil badan kabar gembira untuk badan tentunya semuanya ini siapkan bagi ahli jannah yaitu ketika Allah menyebutkan annalahum jannatin tajri min tahtiha anhar ya ketika mereka masuk ke dalam jannah maka tubuh mereka pun beristirahat merasa tenang ya Demikian pula yang kedua adalah bisyarah lin nafs Kabar gembira bagi jiwa ahli jannah. Ya. Walahum azwajum mutahharah. Ya. Walahum azwajum mutahharah. Ketika Allah menyiapkan bagi ahli jannah istri-istri para wanita yang suci, maka jiwa kaum mukminin menjadi tenang dan tentram. Ini kabar gembira bagi jiwa-jiwa orang-orang yang ingin masuk ke dalam jannah. Allah siapkan bagi mereka wanita yang suci, azwaju mutahharah. Apabila ya, ketika dia di dunia telah menikah dan istrinya pun saleh, sebagaimana dia pun saleh, maka istrinya menjadi sajidah. Ya, sebagai pimpinan ya, bagi istri-istri yang lainnya dari kalangan bidadari. Ini apabila suaminya saleh dan istrinya pun salihah. Semoga Allah menggolongkan kita semuanya ke dalam ahlu jannah. Demikian pula bisyarah yang ketiga adalah bisyarah ya, lil qalb kabar gembira bagi hati ya, bagi hati. Naam. di mana Allah menenangkan dan memberikan kabar gembira bagi ahli jannah wahum fiha khalidun mereka akan tinggal di dalam jannah itu selama-lamanya tidak akan keluar sehingga jiwa pun merasa tenang dan subhanallah kalau kita perhatikan ayat ini ma'asyar muslimin rahimakumullah Allah sebutkan anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar Allah siapkan surga itu Ya. Bagi ahli jannah, ya mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi surga itu letaknya di atas, murtafi'ah. Ya. Adapun anhar, sungai-sungai itu berada di bawahnya. Kenikmatan. Ya, dan pemandangan yang sungguh luar biasa. Dan dari sini juga para ulama menyebutkan bahwa al-jaza balasan yang Allah siapkan bagi ahli jannah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah al-jaza alladhi adrakahul insan di dunia. Balasan yang Allah siapkan bagi ahli jannah yang pernah ya, didapati oleh manusia di dunia. Nah, seperti yang kita sebutkan, ya, beberapa jenis buah-buahan, ada anggur, ada apel, ya. demikian pula ya, seluruh jenis buah-buahan yang ada. Ya, semuanya apa yang diinginkan ahli jannah itu ada. Meskipun seperti yang kita sebutkan pula bahwa dari sisi tam rasanya ya, maka ini jauh lebih nikmat apa yang ada di dalam jannah. Jenis yang kedua adalah al-jaza alladhi ya, la yamur alaihi al-insan. Ya. Walakin yumkinu alaihi ayatakhayyalu fi. Ya. Yaitu balasan yang Allah siapkan bagi al-jannah namun tidak pernah dilewati oleh manusia di dunia namun bisa dikhayalkan. Ya, bisa dibayangkan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzi matsalul jannati allati wa'idal muttaqun. Fiha naharun min min ma'in asin ghair min min ma'in asin." Ya. Bahwa permisalan al-jannah yang Allah siapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa itu ya, permisalannya disebutkan fiha anharum mimma in ghairi asin. Ya. Bahwa di dalam surga itu ada air yang tidak pernah mengalami perubahan, ada sungai yang airnya itu tidak pernah mengalami perubahan. Ya. harumin labanil min labanil lam yataghayyar ta'muh. Demikian pula di dalam surga ada sungai yang mengalir yang terbuat dari susu yang juga rasanya tidak pernah berubah. Ya wanharum min khamril ladatil lisyaribin. Demikian pula dalam surga ada sungai yang mengalir di bawahnya itu berupa al-khamr yang mana orang-orang meminumnya merasakan kenikmatan. Ya, wanharum min asali musaffa. Demikian pula sungai-sungai yang berasal ya, dari asali musaffa. Madu-madu yang telah dibersihkan dari kotoran-kotoran. Ya. Ini tidak pernah dirasakan oleh manusia, namun bisa dikhayalkan. Ya. Demikian pula balasan yang ketiga, jenis yang ketiga adalah al-jaza alladhi la yamuru alaihi al-insan fi dunia, wa la yumkinu ay yatakhayyala yaitu balasan yang Allah siapkan bagi ahli jannah yang tidak pernah dilewati, yang tidak pernah dirasakan oleh ahli jannah dan tidak bisa dikhayalkan oleh siapapun. Ya. Maka ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar Aku siapkan sebuah balasan ya, bagi hamba-hambaku yang saleh apa itu? Mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatar ala qalbi bashar dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Oleh karena itu, ini ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya, balasan yang Allah siapkan bagi orang-orang beriman dan orang-orang beramal saleh. Dan juga pada ayat yang lain Allah sebutkan ketika mengkisahkan tentang Adam alaihissalam innaka innalaka alla tajua fiha wa la wa innaka la tadma'u fiha wa la ketika Allah menghikayatkan mengisahkan tentang Adam alaihissalam kenikmatan yang Allah siapkan di dalam syurga kata Allah innalaka alla tajua fiha wa la bagimu wahai Adam kenikmatan di dalam syurga yaitu di mana engkau tidak pernah merasakan kelaparan, tidak pernah merasakan kehausan dan tidak akan merasakan eh, kepanasan dan juga senantiasa berpakaian. Eh. Maka ini berbagai macam fasilitas. Sehingga kata para ulama di antara faedah dalam ayat ini bahwa manusia dalam hal empat yang kita sebutkan tadi, makanan, minuman, pakaian, dan maskan, rumah, tempat tinggal, yang melindungi dia dari kepanasan, kedinginan, ini sama. Empat hal ini disepakati oleh seluruh manusia. Semuanya butuh dengan empat hal ini. Ya. Maka demikian pula nanti di dalam surga. Empat hal ini semuanya akan tercukupi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih dan lebih. Seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi. Kenikmatannya luar biasa. Oleh karena itu, muslim muslimin rahimakumullah, ya dari ayat-ayat Allah yang kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan ya memberikan dorongan kepada kita semuanya untuk semakin bersemangat dan semakin berusaha untuk ya mendorong kita lebih terpacu ya di dalam memanfaatkan bulan suci Ramadan demikian pula bulan-bulan yang lainnya. Ya, terlebih pada bulan-bulan ini tentunya ya pada hari-hari ini yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ya, balasan yang luar biasa berlipat-lipat bagi orang-orang beramal saleh. Wallahu taala mubiswab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Walafu minkum dan mohon maaf kalau mungkin terlalu panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wa